Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma nah, ba'd kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Yang mana sudah kita ketahui bersama Al-Fusul fi Siratul Rasul adalah apa? Kitab yang berisikan mengenai Sirah An-Nabawiyah, mulai dari awal beliau dilahirkan hingga perjuangan beliau di dalam memperjuangkan agama Islam, peperangan-peperangan dan juga akhir hayat beliau. Terakhir kita ambil kemarin adalah tragedi perang yang dikenal dengan Ghazwah Bani Mustalik. Perang Bani Mustalik. Perang Bani Mustalik awal mulanya yang memicu terjadinya peperangan tersebut karena orang-orang dari kalangan Bani Mustalik yaitu dari kabilah Bani Khuza'ah mereka mengatur rencana mengatur rencana untuk menyerang Rasulullah dan para sahabatnya. Akhirnya kabar ini sebelum mereka melaksanakan sudah terdengar sampai ke telinga Rasulullah SAW. Sebelum mereka menyerang diserbu duluan dalam kondisi mereka lalai. Akhirnya mereka ada yang lari terbengkalai, ada yang terbunuh, ada yang tawan. Eh? Karena begitu, nah barakallahu fikum dahsyatnya, nah barakallahu fikum penyerbuan yang secara langsung tanpa sepengetahuan mereka mereka banyak yang tawan. Yang tawan kemarin berapa keluarga kemarin? Berapa keluarga? Antum? Eh? 100 keluarga. Ghanimahnya, harta rampasan perangnya, kambingnya aja berapa kemarin? 500. Wah, sedikit banget. Berapa kambing kemarin? 5000. 5000 kambing. Masya Allah Ontanya berapa kemarin ontanya? 2000 onta. Paham ya? Termasuk salah satu ya, kisah yang mengharukan di situ adalah Rasulullah SAW menikah dengan seorang wanita yang awal mula ditawan di situ. Ewa. Wanita ini bukan sembarang wanita, putri seorang pemimpin Bani Mustalik. Siapa perempuannya, siapa bapaknya. Ewa. Antum Abdullah Suwairiyah bintu Awa, Zuwairiyah bintul Harith bin Abi Dirar. Paham ya? Nah, Al-Harith bin Abi Dirar ini adalah apa? Pemimpin Bani Mustalik. Paham ya? Kepala sukunya istilahnya. Ya. Nah, barakallahu fiikum nah, anaknya tawan. Zuwairiyah. Setelah tawan ketika pembagian ghanimah, nah ternyata apa? Perempuan tersebut yaitu Zuwairah, Zuwairiyah bintul Harith pas dapat bagiannya siapa? Bagiannya Sabit bin Nah barakallahu fikum bin Qais. Akhirnya Sabit bin Qais mengatakan, aku akan merdekakan, bebaskan tawanan ini kalau ada yang nebus. Akhirnya ditebus oleh Rasulullah, dilunasi semua tebusannya. Setelah tebus lunas dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akhirnya menjadi ummul mukminin. Suwairiyah bintul Harith bin Abi Dirar. Semula kan tawanan, ya kan ditawan, kemudian dibebaskan, ditebus. Paham ya? eh, ketika Nah, Sabit bin Qais mendapatkan mendapat bagian juwairinya tersebut, dia mengatakan kalau seandainya ada yang menebus, tak bebaskan. Ternyata langsung Rasulullah yang menebus. Eh? Nah, barakallahu fiikum dilunasi, diambil Rasulullah dinikahi. Menjadilah ummul mukminin. Paham ya? Akhirnya orang-orang Bani Mustalik kan ipar-iparan. Dibebaskan sekitar 100 keluarga yang sudah masuk Islam. Dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu kisah yang kemarin kita ambil. Ternyata tidak sampai di situ. Ada oknum yang kurang ajar di situ. Siapa oknum kemarin? Kurang ajar Raisul Munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia mengatakan la irja'na ilal Madinah la yukhrijanna al azmin minhal adal katanya. Kalau seandainya nanti kita pulang ke Madinah, niscaya orang-orang yang mulia akan mengeluarkan orang-orang yang rendah dan hina. Yang dimaksud Abdullah bin Ubay bin Salul siapa? Rasulullah dan para sahabatnya. Allahul musta'an. Ternyata ucapan ini dilaporkan oleh siapa kemarin? Zaid bin Siapa kemarin laporkan? Zaid bin siapa? Zaid bin Arqam melapor Rasulullah, "Ya Rasulullah, Abdullah bin Ubay Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan seperti ini seperti ini." Akhirnya panggil Abdullah bin Ubay bin Salul. Setelah dipanggil enggak bisa apa-apa dia, minta maaf. Paham ya? Tapi apakah Rasulullah membunuh dia? Tidak. Rasulullah maafkan, bayangkan. Padahal sudah bikin kacau itu ya. Nah, barakallahu fikum, minta maaf kemudian dimaafkan. Akhirnya apa? Datanglah satu surat full, satu surat penuh membenarkan apa yang disampaikan oleh Zaid bin Arqam yaitu surat Al-Munafikin. Pembahasan berikutnya dikenal dengan apa? Kejadian di perang Bani Mustalik. Setelah perang selesai, pulang mereka di tengah perjalanan istirahat. Terjadilah kisah yang dikenal dengan kisah kisahul ifki Paham ya? Kisah kabar dusta eh, yang mengabarkan eh, menyebarkan bahwasanya Aisyah ummul mukminin berzina. Allahumma musta'an. Kita lihat sini. Wa kana fi hadhil ghazwa min al hawadis. Dalam peperangan Bani Mustalik tersebut dikenal dengan perang apa lagi? Al-Muraisi' karena saat itu terjadinya di mata air Muraisi ya. Nah, dikenal dengan perang Bani Mustalik atau perang Al-Muraisi terjadi pada tahun berapa? Bulan apa kemarin? Tahun berapa bulan apa kemarin Hasan? Bulan Sya'ban tahun berapa? Hah? Empat 6 Hijriah, enam. Tahun enam Hijriah di bulan Sya'ban. Na'am barakallahu Fik. Kita lihat kisatul ifki, kisah ifk. Naam. Jadi ketika perang selesai, kemenangan di tangan kaum muslimin, pulang mereka. Ketika pulang, singgah di tengah perjalanan istirahat. Saat itu yang ikut perang siapa? Aisyah ummin mukminin radhiyallahu anha. Karena badan beliau saat itu masih kecil, ketika dibawa dengan tandu itu rasanya ringan dan enteng. Paham ya? Nah, sampai-sampai ketika setelah melanjutkan perjalanan dari istirahat tersebut, tandunya langsung dibawa ke mana? Mereka mengira Aisyah ada di dalam itu. Ternyata Aisyah ummul mukminin lagi pergi. Paham ya? Mencari kalung yang dipinjami oleh siapa? Asma bintu Abbasin. Kalung saudaranya yang dipinjamkan tadi. Ketika dia lagi melakukan qadail hajah, jatuh hilang. Aisyah pergi dalam kondisi apa? Rombongan nggak tahu kalau lagi pergi nyari kalung tadi itu. Setelah ketemu kalungnya, Aisyah kembali ke tempat persinggahan, tempat istirahat tadi, orang udah pada pergi semuanya. Paham ya? Sedihlah beliau radhiyallahu anha. Karena begitu lama menunggu dan berharap semoga mereka mencari dan merasa kehilangan dengan kehilangannya Aisyah ini, akhirnya ngantuk, tertidurlah di situ. Paham ya? Tertidur. Datanglah Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Saat itu beliau juga termasuk sahabat yang mulia dan ikut perang juga. Cuman beliau ini nambah kalau fikum itu kalau ngantuk, ngantuknya kalau ngantuk menit tidur, tidurnya pulas. Sehingga pasukan udah pada berangkat dia masih tidur. Paham ya? Begitu bangun kaget melihat kok di situ di tempat apa? Singgah tadi ada Aisyah ummul minin. Ketika kaget dia hanya mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gak bicara apa-apa dengan Aisyah ummul minin, bayangkan. Begitu pulang sampai di Madinah kok duduk gitu loh. Yang duduk siapa di antara yang kompornya siapa kompornya ini? Eh? Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita lihat aja biar tambah jelas alladhi iftarahu Abdullah bin Ubay hadzal khabith wa ashabuh yaitu kisah dusta nah, tentang disebarkannya Aisyah ummul mukminin berzina yang dibikin-bikin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul hadzal khabith orang yang sangat jelek dan jahat ini wa ashabuh dan para pengikutnya wa dzalika anna ummul mukminin Aisyah binti Abi Bakar Siddiq yang demikian itu kisahnya adalah saat itu ummul mukminin Aisyah bint Abu Bakar Siddiq, putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha, kanat qad kharajat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadhil safarah. Fi safarah. Artinya apa? Saat itu Aisyah termasuk yang ikut Naam barakallahu fikum ya, safar perang Bani Mustalib. Paham ya? Ikut. Karena Rasulullah SAW ketika safar perang atau misalnya kadang mereka para istrinya ingin ikut sehingga kadang beliau menggunakan namanya qur'ah diundi. Paham ya? Ternyata qur'ahnya pas mengenai Aisyah ummul mukminin, akhirnya beliau pun ikut. ya? perang Bani Mustalik. Fakanat tuhmal fi haudaj. Saat itu Aisyah dibawa di dalam haudaj. Haudaj itu semacam tandu. Tandu itu biasanya, biasanya diletakkan di atas eh, punggung unta. Paham ya? Nah, bisa dipanggul juga bisa, dipikul ini bisa juga. Paham ya? Tahu tandu ya? Nah barakallahu fikum zaman dahulu kan kalau orang pemimpin atau orang mulia atau rajanya atau pemimpinnya kalau perang-perang kan di bawah tandu, Paham ya? Nah barakallahu fikum seperti itu. Fanazalu ba'dul manazil akhirnya mereka singgah di sebagian tempat persinggahan. Tsumma aradu an yartahilu awalan nahar. Kemudian mereka ingin segera berangkat di awal siang. Fadhahabat ilal mad nam madbaraz Akhirnya Aisyah pergi ke Madbaras. Madbaras itu tempat untuk qada'il hajah. Ya, mungkin tempat BAB atau yang semisalnya. Karena zaman saat itu enggak ada toilet umum enggak ada. Paham ya? Kamar mandi umum itu enggak ada, harus mencari tempat yang sepi yang biasanya manusia menggunakan untuk apa qada'il hajah. Paham ya? Aisyah pergi ke Madbar Madbaras tadi itu. Tsumma raja'at, kemudian Aisyah kembali. Setelah selesai melakukan qada'il hajah kembali ke tempat tadi. Fa idza hiya faqidatun 'iddan li ukhtiha Asma kanat a'aratha Masya Allah Ternyata Allah ketika Aisyah balik ke tempat persinggahan tersebut, Aisyah kehilangan kalung milik saudarinya Asma yang saat itu dipinjamkan kepada Aisyah. Paham ya? Kalungnya hilang. Faraja'at taltamisuhu fil mawdi' alladhi kanat fih Akhirnya Aisyah pun kembali mencari kalung tadi di tempat yang saat itu Aisyah berada di situ. Paham ya? Dicari kalungnya. Nah, faja'an nafarul ladzi kanu yarhalun biha. Kemudian tiba-tiba rombongan yang semula mereka rihlah tadi, nah barakallahu fikum ketika mereka sudah selesai istirahatnya, nah barakallahu fikum mereka apa? Langsung mereka berangkat Fahamalul haudat hamlata rajulin wahid. Tandunya itu ternyata dibawa oleh satu orang. Ringan itu loh. Karena Aisyah usianya satu berapa tahun? 14 tahun. Paham ya? Disebutkan nanti di sini, nah barakallahu fikum badannya itu belum terlalu terisi daging. Maksudnya itu ringan, masih ringan. Paham ya? 14 tahun dibawa satu orang aja. Paham ya? Biasanya membawanya kalau tandu itu bukan di kepala ya, di punggung biasanya ini ya. Nah barakallahu fikum Nah, kalau misalkan pakai onta ya di punggung onta biasanya. Paham ya? Karena saking ringannya satu orang yang bawa bayangkan. Kita lihat, walaysa tapi nyahat. Enggak ada seorang pun di dalam tandu tersebut ternyata. Farohaluhu 'alal ba'ir akhirnya mereka pun na barakallahu fikum eh, membawa rehlah pergi berangkat pulang ke Madinah ditaruh di atas unta. Walam yastankiru khiffatahu. Mereka tidak ada yang saling mengingkari dan juga saling mencurigai tentang ringannya. Karena Aisyah masih kecil itu loh. Paham ya? Jadi wajar kalau ringan. Jadi enggak ada yang nengok buka kemudian ada orangnya atau enggak ada, bawa langsung. Paham ya? Naam. Litasa'udihim alaih karena apa? Karena mereka saling bahu membahu, tolong menolong dan tidak ada yang di antara mereka saling mencurigai kok ringan itu enggak ada. Karena saat itu usianya masih muda dan juga seringan. Li'anna Aisyah radhiyallahu anha kanat fi dzalikal waqti lam tahmil lahma. Dikarenakan Aisyah di waktu tersebut saat itu belum membawa daging, maksudnya apa? Badannya belum berisi daging yang banyak. Belum gemuk lah istilahnya ya. Nah, belum berisi sehingga masih ringan gitu loh. Nah, balkanat fi arba' 14 sanah. Bahkan saat itu usianya 14 tahun. Ini usianya. 14 tahun. Nah, barakallahu fiqum sehingga pasukan dari itu yang istirahat sehingga begitu mau pulang diangkat satu orang pun kuat gitu loh tandunya itu. Nah, falamma raja'at kota qad 'iqda Kemudian ketika Aisyah Ummul Minin kembali ke tempat persinggahan dan sudah menjumpai dan mendapatkan kalung tadi itu, lam taro bil manzil ahadan. Bayangkan sedih rasanya. Aisyah ternyata enggak melihat di tempat persinggahan seorang pun. Sudah pada berangkat, sudah pada pulang mereka. Fajalasat fil manzil akhirnya Aisyah Ummul Minin duduk di tempat persinggahan tadi. qalat seraya berkata innahum sayfidunaha Aisyah mengatakan sesungguhnya mereka akan merasa kehilangan dirinya. Paham ya? Biasanya kan kalau orang penting kan dicari gitu loh. Ternyata mereka enggak peduli. Tandunya di bawah itu aja, bawah sampai, sampai ke Madinah. Mereka ngira Aisyah di dalam tandu itu gitu loh. Paham ya? Sehingga sampai Madinah pun enggak merasa kehilangan. Aisyah berharap semoga mereka merasa kehilangan dirinya. Fayarji'una ilaha akhirnya mereka kembali menyebut Aisyah. Ini harapan Aisyah. Wallahu ghalibun ala amri. Ternyata Allah Ta'ala menakdirkan yang lain. Paham ya? Naam. Walahul hikmah ma yasha. Dan dibalik kehendak Allah Ta'ala tersebut ada hikmah. Wa akhadatha sinna. Nam sinatun minan naum. Akhirnya Aisyah pun ngantuk. Yang namanya nunggu lama kan ngantuk orang ya. Nunggu lama ngantuk. Falam kemudian apa? Falam tastaykit illa tarji'i Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Kemudian beliau pun tidak bangun melainkan setelah apa? mendengar ucapan tarjihnya Safwan bin Mu'attal As-Salami. tarjih itu Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Thumma Dakwani maksudnya adalah Safwan bin Mu'attal As-Salami Ad-Dakwani. Faham ya? Wa kana qad arrasa fi akhfi ukhrayatil qaum. Saat itu Safwan bin Mu'attal na'barakallahu ya fikum dalam kondisi dia termasuk orang yang terlambat di berada di belakang awal belakang pasukan, paling belakang dia. Li'annahu kana syadidun naum. Safwan Mu'attal as-Sulami tersebut dikenal apa? Syadidun naum. Kalau tidur itu pulas tidurnya. Paham ya? Sehingga orang pada berangkat pun enggak terasa dia. Ya. Paham ya? Nah, santai dari tidur masih tidur itu istilahnya ya. Falamma ra'a umma al-mu'minin kemudian tatkala Safwan Mu'attal as-Sulami melihat umat mukminin, ha? Qala kemudian berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini tarji' namanya ya. Ini namanya apa? Tarji'. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zaujatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaget gitu loh. Sofan Mu'attal tuh kaget, kok masih di situ Aisyah itu loh. Rombongan udah pergi kok dia masih di situ. Akhirnya apa? Na barakallahu fikum yang dilakukan oleh Sofan Mu'attal As-Sulami, "Tsumma ana khabi'irah." Kemudian Sofwan bin Mu'attal As-Sulami menderumkan ontanya. Apa menderum itu? Abdurrahman? Menderum itu apa maksudnya? Membikin ontanya turun, diturunkan biar derum. Bahasa Jawanya jerum bahasa Jawanya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Menderumkan ontanya. Faqarrabahu ilaiha. Kemudian Sofwan bin Mu'attal salami mendekatkan ontanya kepada Aisyah ummul mukminin. Faraqibathu. Akhirnya Aisyah naik di atas unta tersebut. Bicara enggak Sofwan Mu'attal? Wala kalam. Lakalan bola salam, enggak bicara sama sekali. Paham ya? Yang terdengar di telinganya Aisyah ummul mukminin ada, ada hanya ungkapan ucapan apa tarji innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok bisa-bisanya Abdullah bin Ubay bin Salul nuduh berzina itu? Allahul musta'an. Makar di balik itu semuanya ya. Kita lihat sini. Walam yukallimha kalimatan wahidah ya kan? Sofwan bin Atal Salami tidak mengajak bicara Aisyah satu kalimat pun enggak ngajak bicara bayangkan. Berarti kan aman kondisinya. Tapi namanya orang munafikun itu kan bikin ulah gitu loh. Paham ya? Bikin ulah. Nah, karena kenapa kalau di sini kok Abdullah bin Ubay Salam bikin ulah? Karena perang di Ghazwah Bani Mustalik kalah gitu teman-temannya. Kan temannya mereka di antaranya. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum ya na'am. Kita lihat. Walam tasma'nihu illa tarji'ahu dan Aisyah ummul mukminin tidak mendengar suara pun dari Sofwan bin kecuali ucapan tarjih inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tsumma sara biha yaquduha kemudian Sofwan bin berjalan dengannya yaquduha. Yaquduha maksudnya menggiring ontanya. Paham ya? Bukan boncengan bukan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum diarahkan. Paham ya? diarahkan, nah dipimpin oleh Sofwan bin tadi itu biar apa? Nah, biar nanti sampai di Madinah. Hatta qadima, sampai mereka datang di kota Madinah, sampai ke Madinah. Nah, ketika sampai di Madinah ternyata apa? Ternyata sudah ditunggu-tunggu oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Nunggu-nunggu tuh bikin apa? Bikin kacau. Bikin apa? Kabar yang tidak benar kita lihat. Waqat nazalal jaysh fi nahr dhahirah. Saat itu padahal tentara-tentara sudah apa? Nah, barakallahu fiikum di siang tersebut sudah selesai semuanya. Mereka sudah sampai itu misalnya. Nah, ini yang berangkatnya sudah terlambat. Na'am. Falamma ra'a dzalikan nas, kemudian ketika manusia melihat datangnya Sofwan bin Nam bin Mu'attal As-Sulami bersama Aisyah tadi itu takallamal munafiqun bima Allahu mujazihim bihi. Orang-orang munafik mereka berbicara nah, dengan pembicaraan yang Allah Taala membalasi mereka semuanya. Wa ja'ala Abdullah bin Ubay bin Salul al-Khabith. Akhirnya mulailah Abdullah bin Ubay bin Salul al-Khabith ma'a ma taqaddama lahum minal hizzi fi hadil ghazwah bersamaan dengan yang telah berlalu yaitu apa? kehinaan, kerendahan dalam peperangan ini karena kalah teman-temannya. Ya takallamu fi dzalik berbicara di situ Abdullah bin Ubay bin Salul. Berbicara kemudian apa? Wa yastahqih, mengkisahkan, menghikayatkan Usofan Mu'atul Sulami datang berduaan dengan Isya ini. Berarti berzina. Namanya berarti ini bahaya. Seperti itu. Bikin apa? Bikin rusuh. Wa yudhiruhu kemudian menampakkan di hadapan manusia. Wa yusyi'uhu dan menyebarkan kabar yang tidak benar. Wa yubdih dan menampakkan di hadapan manusia. Paham ya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ra'isul munafikin. Pemimpinnya orang-orang munafikin. Dihafal ini ya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Naam. Fakanal amru fi dan saat itu kejadiannya seperti itu. Karena huwa mutawwalan fi sahihain sebagaimana kisahnya panjang lebar di dalam sahihain. Min hadis Zuhri dan hadisnya Zuhri an Sa'id bin Musayyab wa Urwah bin Zubair wa Alqamah bin Waqqas al-Laitsi wa Ubaidillah bin Abdullah ibn Utsbah kulluhum an Aisyah. Semuanya mereka riwayatnya dari Aisyah radhiyallahu anha. As-Siddiqah bintu Siddiq. Masya Al-Mubarra'ah min fawqis sab'i samawat yaitu seorang wanita yang apa mubarrah eh, disucikan, dibela dari atas langit yang tujuh. Surat apa pembelaannya? Surat An-Nur. Kami ya? atau bisa kalau membaca kisahnya dalam surat An-Nur itu biasanya kalau diresapi, direnungi itu bisa mengeluarkan air mata. Sangat sedih sekali. Paham ya? Sampai nggak diajak bicara bayangkan itu. Ya, sampai ada di kalangan sahabat yang ikut apa ikut menyebarkan. Paham ya? Sepupunya bahkan saja, sepupunya Nam ya? Itu juga termasuk apa? Yang menyebarkan hingga ditambuk kan? Nah, barakallahu fiik hingga eh, Abu Bakar Siddiq bersumpah tidak akan apa, membantu lagi Misbah bin Usasa. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kita lihat nanti lihat lagi ya. Mimmat tahamaha bihi ahlul ifki. Nah, jadi dibela dari atas langit yang tujuh Nah, barakallahu fikum terhadap apa yang dituduhkan oleh orang-orang yang menuduh kabar yang dusta tadi itu fi hadil ghusbah pada perangan tersebut. Fi qouli ta'ala, "Innal ladzina za'u bil ifki usbatun minkum." Sesungguhnya orang-orang yang mereka membawa kabar yang dusta itu termasuk dari kalian juga, keluarga kalian juga. La tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum. Jangan kalian mengira itu kejelekan untuk kalian, namun bahkan itu merupakan kebaikan untuk kalian. Paham ya? Nah, Falamma anzalallahu ta'ala dzalik kemudian ketika Allah Ta'ala menurunkan ayat tersebut wa kana ba'da qudumihim min hadil ghazwah yang saat itu setelah apa? datangnya mereka dari peperangan tersebut bi aksan syahrin. Lebih dari satu bulan bayangkan. Lebih dari satu bulan kondisinya seperti itu, Sepi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu eh, sampai tidak bicara. Paham ya? Aisyah pun sedih, hanya menyandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? hanya Allah Taala yang menolong. Ternyata benar diturunkan bantahan sekaligus pembelaan enam dari atas langit yang tujuh. Surat An-Nur. Paham ya? nah barakallahu fikum. Kita lihat Zulida alladzina takallamu fil ifki. Setelah sebulan penuh, paham ya? Lebih sebulan turunlah apa? Ayat tadi itu Allah turunkan Nah barakallahu fiikum pembelaan dalam surat An-Nur ditambahlah orang-orang yang berbicara dengan pembicaraan kabar dusta itu. Siapa di antaranya? Wa kana mimman zulida. Di antara orang yang ditampuk adalah Mistah bin Usatsah ini. Paham ya? Mistah bin Usatsah ini Nah barakallahu fiikum sepupunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Paham ya? Nah, saat itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu suka membantu memberi santunan kepada Mistah bin Usatsah, tapi karena melihat Mister Ustaz ikut campur dalam hal ini, menyebarkan kabar dusta akhirnya sempat sumpah untuk tidak menyantuni lagi dan tidak membantu lagi Mustafa bin Usasa ini. Akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ditegur dalam Al-Qur'an Karim, tidak selayaknya orang-orang yang apa? Yang memiliki keutamaan dan juga keluasan harta untuk apa? bersumpah tidak mau menafkahi lagi. Paham ya? Apa ayatnya itu? Eh, wala ul fadli minkum itu ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi tidak layak bersumpah salah seorang di antara kalian yang punya keutamaan, punya harta untuk tidak ngasih nafkah pada orang yang biasa dikasih nafkah. Paham ya? Akhirnya tobat. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan memberikan nafkah lagi. Bayangkan dicambuk Mistah bin Ustazah wa Hamnah bitu Jashin. Cambukannya berapa kalau nuduh berzina enggak bisa datangkan bukti? Berapa kali cambukannya? Berapa? Lupa lah bahas. Berapa kali cambukan?